Surah Al-Ghashiyah Bismillahirrahmanirrahim هل أتاك حديث الغاشية Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? وجوه يومئذ خاشعة Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk terhina عاملة ناصبة karena bekerja keras, lagi kepayahan. تصلى نارا حامية Mereka masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. تسقى من عين آنية Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. ليس لهم طعام إلا من ضريع Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. لا يسمن ولا يغني من جوع yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. وجوه يومئذ ناعمة Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri, لسعيها راضية merasa senang karena usahanya. Mereka berada dalam surga yang tinggi. Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana, ada mata air yang mengalir. Di sana, ada dipan-dipan yang ditinggikan dan gelas-gelas yang tersedia dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar maka tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan dan langit, bagaimana ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ditegakkan? Dan bumi, bagaimana dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan. لست عليهم بمسيطر Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, إلا من تولى وكفر kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. فيعذبه الله العذاب الأكبر maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inna ilayna iyabahum. Sungguh, kepada kamilah mereka kembali. Thumma inna alayna hisabahum. Kemudian sesungguhnya, kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.